بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali Pembahasan kitab Tauhid Masih pada Babun minasyirki Ayyastagitha bi ghairillah Au yad'uwa gairahu Bab termasuk kesyirikan Orang yang beristighathah kepada selain Allah Atau berdoa kepada selainnya Bab termasuk syirik Beristighathah kepada selain Allah Atau berdoa kepada selainnya Dan ini adalah pertemuan yang ketiga di dalam bab ini Dan yang terakhir InsyaAllah kita memasuki Dalil yang kelima Dalil yang kelima di dalam bab ini Penulis rahimahullahu taala berkata wa qauluhu taala dan firman Allah Subhanahu wa taala Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun Siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu serta menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. A ilahum Apakah ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah? Qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mengingatnya. Surat An-Naml ayat ke-62. Inilah jemaah sekalian dalil yang kelima di dalam bab ini. Surat an namal ayat ke-62 Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada umat manusia bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa dan hanya Allah yang bisa menghilangkan keburukan tersebut sebagaimana hanya Allah yang telah menjadikan kita khalifah-khalifah di muka bumi. Apa maksudnya khalifah-khalifah di muka bumi? Maksudnya kita dijadikan berketurunan dari satu generasi ke generasi yang lain. Khalifah artinya pengganti, pengganti generasi terdahulu. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut khalifah. Penggunaan kata pemimpin dengan khalifah karena Abu Bakar menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi khalifah yang dimaksudkan di sini adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang bergenerasi yang setelahnya menggantikan generasi sebelumnya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tiga sifat rububiahnya. Yang pertama, dialah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan. Yang kedua, dia pula yang bisa menghilangkan keburukan menghilangkan satu musibah dan malapetaka yang menimpa manusia dan yang ketiga dialah yang menciptakan kita dari generasi ke generasi iya maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah apabila Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat-sifat rububiyah ini hanya dia yang bisa mengabulkan doa hanya dia yang bisa menghilangkan kejelekan Hanya dia yang menciptakan kita Sudah sepatutnya Hanya dia yang kita sembah Termasuk dalam hal ini adalah berdoa Dan beristighathah Minta pertolongan ketika ditimpa musibah Maka tidak sepatutnya Kita berdoa kepada selain Allah Yang sama sekali tidak bisa mendengarkan doa kita Apalagi mengabulkannya mendengarkan saja tidak terlebih lagi mengabulkannya kalaupun bisa mendengarkan nggak sanggup mengabulkan dan tidak bisa menghilangkan keburukan yang menimpa kita maka hendaklah kita berdoa hanya kepada Allah yang satu saja demikian pula pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tentang batilnya kesyirikan dan bodohnya orang yang berdoa atau beristighathah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berdoa, memohon dan minta pertolongan kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doa mereka, tidak pula bisa menolong mereka sedikit pun. Maka sungguh bodoh orang yang berdoa dan beristighathah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini adalah para ulama menjelaskan ayat ini menunjukkan seseorang itu makin sempit kondisinya, makin sulit keadaannya, makin susah dia rasakan musibah yang menghimpitnya, maka tatkala dia berdoa kepada Allah, peluang dikabulkannya semakin besar. Karena Allah menyatakan Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan tersebut. Maka berdasarkan ayat ini ulama menjelaskan makin susah keadaan seseorang lalu dia berdoa kepada Allah maka peluang dikabulkan semakin besar peluang dikabulkan semakin besar. Dan Nabi SAW bersabda, Inna nasra ma'as sabri, wa innal faraja ma'al karbi, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, kesabaran itu, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jalan keluar itu bersama dengan kesempitan. Dan sesungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu ayat ini mengingatkan kita untuk tidak berputus asa bahkan harus lebih optimis kepada Allah ketika kita ditimpa satu musibah. Ketika kondisi kita makin sempit, berarti itu semakin dekat terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Makanya tiada yang paling baik kita lakukan ketika kita ditimpa berbagai macam musibah kecuali berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah sebuah janji dari Allah. Allah akan mengabulkan doanya orang yang kesusahan. Allah akan mengabulkan doanya orang yang kesusahan sebagaimana juga di dalam surat Ghafir ayat ke-60 Allah telah berjanji Udu'uni astajib lakum Berdoalah kepadaku Maka aku akan mengabulkan doa kalian Jadi jemaah sekalian Ayat ini juga menjelaskan kepada kita Agar tidak berputus asa Selalu optimis Bahkan harus yakin Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda Udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Demikianlah seseorang ketika berdoa kepada Allah, makin sulit kondisi yang dia hadapi, maka harusnya dia semakin optimis bahwa pertolongan itu semakin dekat. Ya. Ini prinsip kehidupan seorang muslim. Bagaimanapun kondisinya, dia tidak akan berputus asa termasuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat banyak hal-hal yang buruk kita hadapi sebagai umat maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bukankah Allah yang menakdirkan segala sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kebaikan dan keburukan Allah yang menakdirkan maka bagaimanapun kita mau berusaha tetapi Allah belum menakdirkan tidak akan terjadi masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa ma lam yasha' lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala makin sulit kondisi kita makin dekat dengan pengabulan doa pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini Ayat ini menjelaskan kepada kita satu pelajaran tauhid yang sangat penting, yaitu kaum musyrikin dahulu beriman dengan tauhid rububiyah. Beriman dengan tauhid rububiyah. Tetapi keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak menjadikan mereka termasuk kaum beriman. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Padahal mereka telah beriman terhadap tauhid rububiyah. Contohnya di sini, mereka mengimani tiga hal ini. Pertama, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Kedua, hanya Allah yang bisa menghilangkan kejelekan mereka. Ketiga, Allah yang menciptakan mereka dari generasi ke generasi. Subhanallah. Ini keimanan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka beriman Allah yang menciptakan mereka yang bisa mengabulkan doa mereka dan menghilangkan keburukan mereka. Makanya jemaah sekalian, karena mereka beriman dengan ini, tatkala mereka ditimpa kesulitan, maka mereka akan mentauhidkan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Inilah jemaah sekalian kondisi kaum musyrikin dahulu. Pertama mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, mereka beriman dengan tauhid uluhiyah dalam kondisi susah. Nanti kalau sudah lapang baru mereka kembali mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Tetapi keimanan mereka itu semuanya tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena walaupun mereka beriman Allah sang pencipta, Allah yang bisa mengabulkan doa, Allah yang bisa menghilangkan kesulitan, tetapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Ya. Yeah. Inilah sebabnya mereka belum dianggap sebagai orang-orang yang beriman walaupun mereka mengimani sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim sekarang. Di dalam kondisi lapang mereka mempersekutukan Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan dalam kondisi susah pun malah lebih parah. Dalam kondisi susah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ternyata keadaan mereka masih lebih baik sebagian orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Masih lebih baik. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu meyakini hanya Allah yang bisa mengabulkan doa mereka. Dan mereka juga meyakini hanya Allah yang bisa menghilangkan kesulitan mereka. Sebagian orang yang mengaku muslim sekarang mereka yakin ada makhluk lain yang bisa mendengarkan doa mereka dan mengabulkan doa mereka. Mereka yakin ada makhluk lain yang bisa menghilangkan kesulitan mereka. Subhanallah. Artinya apa jemaah sekalian? Ini peringatan bagi kita. Kesyirikan itu kadang dia bertambah makin parah. Oleh karena itu, orang yang sudah mengenal tauhid, orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu tauhid yang sebenarnya harusnya memahami, harusnya sadar di pundaknya ada tanggung jawab besar untuk berdakwah, menyelamatkan umat manusia khususnya kaum muslimin dari perbuatan dosa yang sangat besar ini. Iya. Jadi keimanan kepada tauhid rububiyah belum menjamin seseorang masuk dalam golongan kaum muslimin sampai dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah yaitu dia persembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah yang satu saja. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah dalam ayat ini dijelaskan kepada kita salah satu metode mendakwahi orang-orang musyrik, mendakwahi orang-orang kafir, yaitu ingatkan mereka terhadap rububiyah Allah. Apalagi orang yang sudah muslim, pada umumnya dia meyakini hanya Allah yang mencipta. Walaupun dia berdoa kepada selain Allah, dia meyakini hanya Allah yang menciptakan mereka. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Hanya Allah yang bisa menolong mereka. Oleh sebab itu kita ingatkan, sudah sepatutnya hanya Allah saja yang kita sembah. Oleh karena itu juga ulama menjelaskan pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah hendaklah kita berdakwah kepada mereka kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran dengan mengajak mereka berfikir mengajak mereka menggunakan akal sehat kadang-kadang mereka tidak menggunakan akal sehatnya sehingga mereka menyembah satu makhluk yang sama sekali nggak bisa menolong mereka ini sebenarnya kebodohan terbesar kebodohan terbesar. Maka kita ajak mereka kembali berfikir, kembali menggunakan akal sehat. Bagaimana mungkin seorang hamba menyembah hamba yang lain yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Sama sekali tidak bisa menolongnya. Tapi jemaah sekalian pada kenyataannya kalau kita perhatikan orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, banyak juga orang-orang pintar di sekolahnya, meraih gelar tinggi, meraih prestasi di sekolahnya. Ya. Sampai selesai sarjana, bahkan sampai profesor doktor, tidak sedikit. Ya. Dan juga negara-negara maju, ya, kata mereka, negara-negara maju yang teknologinya sudah paling hebat di dunia. Orang-orang pintar sebenarnya, dalam hal keduniaan, tapi dalam hal agama sungguh sangat bodoh. Mereka menyembah makhluk yang tidak sedikit pun bisa memberi manfaat kepada mereka. Ya, maka kita perlu mengajak mereka kembali berpikir, kembali merenung. Apa masuk akal? Kita ini orang pintar, kok menyembah makhluk yang sama sekali nggak bisa menolong kita? Iya. Makanya jemaah sekalian, tidak sedikit orang-orang pintar yang kafir kemudian masuk Islam. Karena dia diajak berpikir, karena ada yang mendakwahinya, ada yang memberi nasihat kepadanya. Iya. Sebaliknya, orang yang murtad dari Islam umumnya orang-orang bodoh yang hanya bisa dibujuk dengan sedikit harta bisa menjual agamanya. Iya. Ini kebanyakan orang-orang yang murtad keluar dari Islam diiming-imingi jabatan, dan sebagainya. Tapi yang masuk Islam umumnya orang-orang pintar. Umumnya orang-orang pintar karena mereka bisa berpikir, mereka diajak untuk merenung bahwa apa yang mereka yakini selama ini adalah kesalahan besar. Ya. Jadi inilah diantara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kita akan masuk Insya Allah taala pada dalil yang terakhir di dalam bab ini yaitu sebuah hadis Berkata penulis rahimahullah, warawat Tobrani bi isnadihi. Diriwayatkan Imam At-Tobrani dengan sanad beliau, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun yu'dhil mu'minin. Bahwasannya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin. Munafik yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpinnya orang-orang munafik ketika itu di kota Madinah. Faqala ba'duhum maka sebagian kaum muslimin kemudian berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik." Ayolah kita sama-sama beristighatsah minta pertolongan dalam kesusahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la yustagath la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku hanyalah beristighosah itu kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian inilah dalil yang terakhir dalam bab ini sebuah hadis di dalamnya terkandung beberapa pelajaran yang bisa kita petik pelajaran yang pertama hadis ini terkandung larangan beristighatsah kepada selain Allah. Larangan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah di dalam hadis ini mencakup dua makna. Mencakup dua makna. Yang pertama, larangan menggunakan kalimat istighothah untuk minta tolong kepada selain Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita sudah jelaskan kemarin memohon sesuatu kepada makhluk yang masih mampu dia kerjakan. Itu bukan syirik. Itu bukan kesyirikan. Syirik itu kalau kita minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Misalkan kita minta tolong dilindungi dari syaitan. Siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Allah. Di sini para sahabat minta perlindungan, minta tolong kepada Nabi SAW dari orang munafik. Mampu nggak Nabi SAW melindungi mereka dari orang munafik? Jawabannya mampu. Tapi kenapa Nabi SAW melarang mereka melakukan itu? Karena beliau tidak ingin mereka menggunakan kalimat istighothah. Kalimat istighothah itu lebih cocok ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah hendaklah kita menjauhi setiap ucapan ataupun perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk walaupun kita nggak bermaksud walaupun kita nggak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk tetapi kita hindari setiap ucapan yang di situ mengandung penyamaan yang di situ mengandung penyamaan. Jadi ini makna hadis yang mulia ini, makna yang pertama. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan menggunakan kalimat istighosah untuk minta tolong kepadaku. Itu khusus bagi Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi keimanan, melindungi tauhid. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik Seorang muslim hendaklah berusaha untuk menjaga keimanannya dengan menjauhi ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke dalam kesyirikan. Iya. Makna yang kedua dijelaskan para ulama maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik itu harus disikapi secara zahirnya Maksudnya nggak bisa kita sikapi dia seperti orang kafir. Karena walaupun dia kafir sebenarnya, walaupun dia kafir, tetapi penampilannya muslim. Sehingga nggak mungkin kita menyikapi dia seperti orang-orang kafir. Bahkan para sahabat sudah ada yang sempat minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh orang orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini luar biasa. Luar biasa mudarat yang ditimpakan Abdullah bin Salul kepada kaum muslimin ketika itu. Dia menggembosi jihad. Kemudian dia yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Macam-macam kerusakan yang dia lakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin mendapatkan bahaya yang sangat besar dari keberadaan orang munafik ini. Tetapi ketika para sahabat minta izin untuk membunuhnya, Nabi SAW melarang. Bahkan putranya sendiri minta izin, subhanallah. Putranya sendiri minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh ayahnya. Munafik. Tapi Rasulullah SAW melarang. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Rasulullah SAW melarang membunuh orang kafir yang jelas-jelas besar sekali bahayanya terhadap Islam ini. Dia sepatutnya dihukum mati. Luar biasa yang dia lakukan. Kemudaratan. Kalau kita baca dalam sejarah, Masya Allah. Luar biasa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan golongan munafikin ketika itu di kota Madinah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk membunuhnya. Kenapa jemaah sekalian? Beliau mengatakan, saya tidak ingin orang-orang kemudian di luar berbicara anna Muhammadan yaqtulu ashabah bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Ini yang beliau takutkan. Orang-orang di luar kan nggak tahu. Mereka tahunya itu orang-orang muslim juga, padahal mereka munafik. Mereka akan berkesimpulan Nabi Muhammad SAW membunuh para sahabatnya sehingga mereka tidak mau lagi masuk Islam. Ya. Jangankan musuh, sahabat saja disikat sahabatnya sendiri. Artinya apa jemaah sekalian? Di sini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu tidak boleh merubah kemungkaran, tidak boleh merubah kemungkaran kalau kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah penting dalam syariat. Jadi jangan kita bilang orang yang gak mau merubah kemungkaran itu berarti dia lemah imannya, jangan. Justru itu menunjukkan kekuatan imannya. Ya. Mana ada yang berani mengatakan Nabi SAW lemah iman karena tidak mau merubah kemungkaran dengan tangannya kepada orang-orang munafik. Nggak ada yang mengatakan demikian. Nabi SAW adalah orang yang paling kuat imannya. Tapi tidak ada yang mengatakan Nabi SAW tidak merubah ke kemungkaran dengan tangan kepada orang-orang munafik berarti beliau lemah iman tidak. Ya. Lemah iman itu ketika dia mampu merubah dengan tangan kemudian tidak akan memunculkan mudarat yang lebih besar tapi dia tidak lakukan. Contohnya dia seorang ayah, dia lihat anaknya melakukan kemungkaran, dia biarkan saja, dia tidak rubah dengan tangannya. Atau seorang pemimpin, seorang penguasa, dia punya kekuasaan, dia bisa merubah dengan kekuasaannya, tapi dia biarkan saja. Padahal kalau dia rubah, tidak akan muncul kemudaratan yang lebih besar. Kalau dia biarkan, tidak juga dia lakukan dengan lisannya, barulah dia menjadi lemah iman. Ya. Kalau kita merubah kemungkaran dengan tangan, kemudian justru memunculkan mudarat yang lebih besar, itu namanya kemungkaran. Orang yang melakukan kemungkaran malah berkurang imannya. Jadi ini yang harus kita pahami. Merubah kemungkaran itu tidak boleh hanya berdasarkan emosi atau semangat belaka, harus dengan ilmu. Ya. Ini kaidah penting, jangan sampai merubah kemungkaran malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi ini dua makna yang terkandung dalam hadis ini. Makna yang pertama, Nabi SAW bermaksud melarang mereka untuk tidak menggunakan kalimat istighatsah. Ya dalam minta tolong kepada selain Allah. Itu khusus bagi Allah. Makna yang kedua, orang munafik itu disikapi secara zahirnya. Tidak boleh kita meng, apa namanya? menghukumi secara batinnya karena kita tidak tahu batinnya dan juga demi untuk menjauhi kemudaratan yang lebih besar. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami para sahabat. Orang-orang munafik menyakiti mereka. Jadi subhanallah, mereka disakiti dari luar dan dari dalam. Dari luar orang-orang kafir, dari dalam adalah orang-orang munafik. Maka hendaklah kita bersabar menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga terkandung celaan terhadap sifat kemunafikan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Celaan yang keras terhadap sifat kemunafikan. Demikian pula pelajaran penting dari hadis ini peringatan bagi kita bahwa menyakiti kaum mukminin adalah sifatnya orang-orang munafik. Menyakiti kaum mukminin adalah sifatnya orang-orang munafik. Maka hati-hatilah jangan sampai di dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik yaitu menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum muslimin. Iya. Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan kemunafikan itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan nifak akbar, ada nifak asgar. Kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kemunafikan besar artinya adalah seseorang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan dia menampakkan keislaman. Ya, pura-pura muslim. Dalam hatinya dia yakin dirinya sebenarnya bukan muslim. Ini namanya an-nifaq akbar yang yang membuat pelakunya bukan sebagai muslim. Artinya dia kafir. Dia kafir. Bukan sebagai orang muslim. Iya. Adapun nifak asgar, kemunafikan kecil adalah sifat-sifat orang munafik yang dimiliki oleh sebagian muslim namun tidak sampai derajat kekafiran. Namun tidak sampai derajat kekafiran. Seperti apabila berkata dia bohong, apabila berjanji dia tidak menepati, apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini namanya nifak asgar. Termasuk di sini menyakiti kaum muslimin, ini nifak asgar. Iya. Dan subhanallah di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak sekali Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang munafik melebihi penjelasan tentang sifat-sifat orang kafir. Ya, di dalam Al-Quran kalau kita kaji ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik itu lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang sifat-sifat orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang munafik itu lebih berbahaya untuk Islam daripada orang-orang kafir. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena mereka berpakaian muslim, berpenampilan Islam, maka mereka menggunting di dalam lipatan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Iya. Jadi hati-hati. Di dalam Al-Qur'an juga Allah mengingatkan walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina dan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka kerjakan. Maka sungguh orang-orang tersebut telah menanggung kedustaan yang besar dan dosa yang besar. Ini Allah peringatkan khusus bagi orang yang menyakiti kaum mukminin tanpa dosa yang mereka kerjakan. Walladzina al mu'minina bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa mubina. Maka mereka telah menanggung kebohongan yang besar dan dosa yang besar. Jemaah sekalian, Imam Nukathir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan orang yang pertama yang paling banyak menyakiti kaum muslimin adalah orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik. Iya. Kemudian beliau mengatakan nomor dua setelah orang kafir dan orang munafik yang paling banyak menyakiti kaum mukminin adalah golongan Syiah. Golongan Syiah. Dan mereka menyakiti kaum muslimin yang paling afdol yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang Syiah, ya. Subhanallah luar biasa kekejian mereka terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang dusta, ya. Nauzubillah. Sampai ada yang mengatakan bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pezina. Ya. Ini enggak masuk akal. Seorang muslim ada yang berani mengatakan demikian kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir atau pura-pura muslim yaitu orang-orang munafik. Ya. Makanya di dalam golongan-golongan yang menyimpang itu banyak sekali sifat-sifat orang-orang munafik yang mereka adopsi. Ya. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita di antara sifat kaum munafikin suka menyakiti kaum mukminin. Yeah. Walhamdulillah kita telah selesai dalam bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dua-duanya, Pak. <laughs> Ya. Orang-orang Syiah itu kafirun dan munafikun. Karena mereka sebenarnya kafir. Tapi mengaku muslim. Ya. itulah orang kafir mengaku muslim tetapi sebenarnya kafir. Iya. Walaupun ada juga golongan Syiah yang tidak sampai tingkatan kekafiran. Jadi Syiah itu bersekte-sekte. Ada yang parah kesesatannya sampai tingkat kekafiran, ada yang masih mending, tidak sampai kekafiran. Tapi jemaah sekalian, para ulama menjelaskan di masa ini sulit kita mencari Syiah yang muslim. Ya. Pada umumnya mereka memiliki keyakinan kufur. Memiliki keyakinan kufur seperti berdoa kepada selain Allah meyakini para imam mereka bisa mendengarkan doa mereka dan mengabulkan doa mereka itu keyakinan orang-orang syiah pada umumnya makanya jangan heran kalau kita mendengarkan mereka berdoa ya Husain bukan Allahumma bukan ya Allah tapi ya Husain ya Ali demikian pula kalau kita pergi haji atau umroh kita sering mendengarkan jamaah haji dari Iran itu negeri Syiah talbiyah mereka bukan labbaik Allahumma labbaik talbiyahnya adalah labbaik ya Husain labbaik subhanallah itu talbiyah mereka ini di rumah Allah di Baitullah mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala iya. ini Umumnya mereka di masa ini sulit mendapatkan orang Syiah yang tidak sampai tingkatan kekufuran di masa ini. Iya. Jadi mereka dua-duanya munafik sekaligus kafir. Karena mereka mengaku muslim, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Ya, yeah. wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Uh, Ustaz, bagaimana keadaan di Indonesia ini menyikapi organisasi-organisasi keagamaan yang masyarakat banyak masih menganggap seperti mazhab. Apa yang harus kita sikapi, terutama para pengurus masjid atau penyelenggara dakwah dalam hal organisasi-organisasi tadi? Selam Organisasi keagamaan. Keagamaan. Ya, nggak usah disebut namanya, tapi di Indonesia banyak sekali organisasi seperti bahkan dua kubu besar. Iya. Jamaah sekalian, Organisasi keagamaan beda dengan mazhab. Beda dengan mazhab. Ya. Tetapi ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kita nggak boleh terikat dengan mazhab atau organisasi apapun di dalam beramal. Kita terikatnya dengan Allah dan Rasulnya saja. Allah dan Rasulnya tidak menyuruh kita terikat dengan apapun selain kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi mungkin itu kesamaannya. Intinya mau organisasi apapun, mau mazhab apapun bisa benar bisa salah. Para pemimpin organisasi, para ulama mazhab bisa benar bisa salah. Kalau benar kita ikuti, pada hakikatnya kita bukan ikut mereka tapi ikut yang benar. Kalau salah jangan diikuti. Walaupun kita menghormati dan memuliakan mereka, kalau salah jangan diikuti. Ya. Jangankan pemimpin organisasi. Ulama-ulama besar, imam-imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya sudah berpesan. Kalau kami salah jangan ikut. Kalau benar ikuti, kalau salah jangan ikut. Ya. Yeah. Bahkan Imam Abu Hanifah sampai mengatakan haram bagi kalian mengikuti pendapatku sampai kalian cocokkan dulu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ikut, kalau tidak jangan. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah sebenarnya mazhabku. Maksudnya apa? Beliau ingin berpesan kepada kita, kalau kita dapati pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis sahih itulah pendapatnya yang sebenarnya. Ya, makanya dalam kesempatan lain beliau mengatakan, kalau kalian mendapati ucapanku bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, buang pendapatku di balik tembok. Ini pesan imam-imam besar. Artinya apa? Mereka walaupun ilmunya luar biasa, ya. Mungkin semua ustadz kita dikumpulkan hari ini nggak nggak ada bandingannya dengan Imam Syafi'i. Ya. Mungkin semua ulama hari ini kalau dikumpulkan semua ilmunya tidak sebanding dengan Imam Syafi'i. Ya. Tapi jemaah sekalian, kenyataannya imam-imam besar tersebut menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Kadang benar, kadang salah. Kalau benar diikuti, kalau salah jangan diikuti. Ya, makanya kita juga mendapati ulama-ulama besar masih berbeda pendapat di dalam banyak masalah fikih. Dalam banyak masalah fikih, mereka berbeda pendapat. Artinya ada kemungkinan yang lain benar, yang lain salah. Iya. Jadi nggak boleh kita kemudian fanatik terhadap satu mazhab. Boleh bermazhab, tidak masalah. Kita mau bermazhab syafi'i itu sangat bagus. Boleh bermazhab. Tetapi jangan fanatik. Fanatik dalam artian karena saya mazhab syafi'i, semua mazhab syafi'i saya harus amalkan walaupun bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya. Bahkan jemaah sekalian, di dalam mazhab Syafi'i sendiri dan dalam setiap mazhab di antara para ulama mazhab itu berbeda pendapat. Banyak terjadi perbedaan pendapat, apalagi lintas mazhab. Maka hendaklah kita mengikuti pendapat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu soal mazhab apalagi hanya organisasi. Iya. Jadi intinya adalah apabila sesuai dengan kebenaran dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai maka tidak boleh kita ikuti. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu persatuan Islam itu kata beliau adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi walaupun dia berbeda dengan organisasinya atau berbeda dengan kebanyakan orang, tapi dia yang sesuai dengan kebenaran, dialah yang disebut orang yang bersatu. Orang yang menyelisihi kebenaran disebut orang yang berpecah belah. Oleh karena itu, jangan dipahami persatuan dalam Islam berarti kita ngumpul bareng di satu organisasi, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan persatuan dalam Islam. Berarti kita ngumpul bareng satu organisasi. Jangan bercerai-berai dari organisasi itu. Bukan itu yang dimaksud. Kebenaran itu adalah yang sesuai jamaah persatuan itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun dia seorang diri. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, menyikapi perkembangan sekarang Ustadz? Apakah orang-orang Islam yang munafik yang mana Allah sudah dengan jelas menghalalkan mengharamkan sesuatu tapi mereka menghalalkannya dan mempertahankan pendapat mereka. Apakah orang-orang ini bisa mengeluarkan dirinya dari Islam atau membatalkan syahadatnya? Kemudian bagaimana kita menyikapi mereka? Baik. Sekolah khair. Oh iya. Tentang orang yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini sebenarnya kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini sudah pernah kita bahas yaitu tentang pembahasan surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekafiran orang Yahudi dan Nasrani. Apa kekafiran mereka? Di antaranya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang dulunya Nasrani kemudian heran dengan ayat ini ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW. dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, yaitu ulama dan ahli ibadah." Tapi kenapa dalam ayat itu dikatakan kami menyembah mereka? Kata Nabi SAW, bukankah orang alim dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian pun ikut menghalalkan? Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat ini, iya benar seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi subhanallah, di sini ada dua bentuk kekafiran. Pertama, orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini adalah hak Allah. Siapa yang mengambil hak Allah, berarti dia mensejajarkan dirinya dengan Allah. Yang kedua, orang yang ikutan ikut menghalalkan yang haram atau ikut mengharamkan yang halal. Iya. Maka dia juga kafir, keluar dari Islam. Iya. Tapi jemaah sekalian, di sini harus diperhatikan. Kalimat menghalalkan yang haram itu maksudnya apa? Maksudnya adalah merubah keyakinan. Tadinya sesuatu yang dia yakini haram atau dia sudah tahu ini sebenarnya haram di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dia rubah keyakinannya menjadi halal. Ya. Mungkin saya berikan contoh tentang khamar. Dia sudah tahu khamar haram. Tetapi dia katakan halal. Ya. Walaupun dia hanya karena ingin mengikuti gurunya. Guru saya mengatakan halal, maka saya juga bilang itu halal. Padahal dia sudah tahu haram. Ini yang dimaksud dengan menghalalkan. Iya. Artinya, kalau dia minum khamar dan dia masih yakin khamar itu haram, dia tidak kafir. Dia adalah pelaku dosa besar. Iya. Mungkin yang contoh yang diinginkan di sini adalah masalah memilih pemimpin. Iya. Kalau seseorang itu sudah yakin sebenarnya itu haram, jadi persis seperti ini. Dia sudah tahu itu haram dalam Islam dia dia tahu itu haram dalam Islam kemudian dia mengatakan itu boleh itu halal kafir tapi kalau dia memilih dan dia yakin sebenarnya ini salah maka dia adalah pelaku dosa besar namun tidak sampai kafir kita harus bedakan ya iya kita harus bedakan iya ini yang pertama jemaah sekalian yang kita harus bedakan antara pelaku perbuatannya dan orang yang meyakini halalnya perbuatan yang haram itu. Itu beda. Walaupun dia nggak ikut memilih, tapi dia yakin boleh memilih orang kafir, dia murtad. mending yang memilih, tapi dia yakin sebenarnya ini salah. Ya, tapi bagaimana lagi? Saya dapat nasi bungkus. Ya, misalkan, ya, dia tahu salah, maka dia pelaku dosa besar, bukan pelaku kekafiran. Ada orang nggak ikut milih, tapi dalam hatinya dia yakin walaupun dalam Al-Quran mengatakan haram, dia katakan boleh. Enggak apa-apa, subhanallah. Ini kafir. Murtad keluar dari Islam. Jadi, ini yang harus kita bedakan. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang melakukan kekafiran ini juga tidak otomatis dikafirkan. Tidak otomatis dikafirkan. Karena ada bisa jadi penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Di antaranya adalah takwil. Takwil yang salah tafsir yang salah itu bisa menjadi penghalang di dalam pengkafiran karena dia salah tafsir ya tanpa sengaja dia ingin mencari kebenaran kemudian dia ketemu orang yang menjelaskan yang salah jadinya salah tafsir ini termasuk penghalang dalam pengkafiran sampai ditegakkan hujah atasnya ya makanya jemaah sekalian mayoritas ulama tidak mengkafirkan golongan Khawarij. Padahal mereka juga kufur di sini sama, yaitu mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin bagi mereka adalah jihad. Artinya Allah mengharamkan membunuh kaum muslimin, mereka halalkan. Tapi kenapa ulama tidak mengkafirkan Khawarij? Karena mereka ada salah takwil karena kebodohan mereka. Salah tafsir ayat-ayat jihad. Ya, yang seharusnya ayat-ayat jihad untuk orang kafir mereka tafsirkan kepada kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi dalam hal ini mereka ada udur namanya udur karena kebodohan. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." kami tidak mengazab sampai, sampai kami mengutus Rasul. Jadi tidak berikan, mereka tidak dihukum, tidak difonis sebagai orang kafir sampai ditegakkan hujah atas mereka. Ya. Yeah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tugas kita adalah berdakwah, mengingatkan mereka. Dan ini kesempatan, momen untuk mengingatkan akidah kaum muslimin ini. Ini termasuk sifat orang-orang munafik, mendukung orang-orang kafir. Ya. Yeah di ayat surat Al-Maidah ke-52. Ya, ayat 51 melarang memilih orang kafir. Ayat ke-52 Allah nyatakan fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Maka engkau lihat orang yang di hatinya ada penyakit kemunafikan bersegera untuk mendekati orang-orang kafir tersebut. Ini sifat orang-orang munafik punya sikap loyal terhadap orang kafir. Iya. Dan surat Al-Maidah ayat ke-51 enggak ada bedanya. Mau ditafsirkan teman setia, pemimpin, penolong sama. Situ terkandung larangan memilih orang kafir. Artinya apa? Kalau teman setia saja terlarang, apalagi dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa kita dilarang berteman baik dengan orang kafir? Ya, kalau mereka bilang Al-Maidah 51 maksudnya menjadikan teman baik itu enggak boleh, teman setia enggak boleh. Maka kita katakan kalau itu saja enggak boleh, memilih pemimpin lebih enggak boleh lagi. Kenapa dilarang kita menjadikan orang kafir sebagai teman setia? Karena pengaruh buruknya sangat besar. Apalagi kalau dia jadi pemimpin. Pengaruh buruknya lebih besar lagi. Jadi walaupun mereka katakan itu bukan artinya pemimpin, sama saja tetap mengandung larangan memilih orang kafir menjadi pemimpin kita. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 138 Allah juga mengingatkan wabashshiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin berikan kabar kepada orang-orang munafik itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kaum mukminin. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita baca dalam kamus-kamus bahasa Arab, makna wali itu bisa bermakna kawan setia, bisa juga bermakna pemimpin bisa juga bermakna penolong. Maka jemaah sekalian, semua makna ini tercakup. Kita nggak punya hak untuk membuang satu makna dan mengambil hanya makna yang lain. Nggak ada hak. Kenapa kita membuang makna yang lain lalu kita ambil mengambil makna yang kita senangi saja? Ya. Jadi mencakup semuanya. Intinya adalah wali itu adalah orang yang kita bersikap loyal kepadanya. Kalau kita tafsirkan sebagai teman dekat, itu karena berteman dekat berarti memiliki sikap loyal. Ini yang terlarang di dalam syariat. Bersikap loyal kepada orang-orang kafir dan tidak diragukan lagi. Memilih seseorang menjadi pemimpin termasuk sebesar-besarnya loyalitas. Iya. Jadi ini adalah sifat orang-orang munafik. Namun perlu saya ingatkan, Pertama, kalau dia tidak menghalalkan perbuatan itu, maka dia pelaku dosa besar. Dia bukan pelaku kekafiran. Yang kedua, andai dia menghalalkan sekalipun, tidak otomatis dikafirkan. Ya, kalau tidak mungkin jangan-jangan separuh Jakarta kita kafirkan ini. Ya, naudzubillah. Ya. Jemaah sekalian, kita ingatkan kembali ya ayat yang sudah kita bahas tadi jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga memperbaiki diri. Ini sebenarnya yang paling penting karena para ulama salaf dahulu mengingatkan kita ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu tidak lain bagian dari hukuman terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan. Iya. Jadi yang terbaik adalah memperbaiki diri kita, banyak bertobat kepada Allah, banyak berdoa dan juga tentu berdakwah. Kita ingatkan saudara-saudara kita, bahaya memilih pemimpin kafir. Bukan karena kepentingan politik, tetapi karena akidah. Ya. Kita nggak ada urusan dengan politik, tetapi urusannya akidah. Kita ingatkan. Kita ingatkan saudara-saudara kita itu merusak akidah, menghancurkan akidah seseorang bisa minimalnya dosa besar dan bisa sampai tingkatan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.